Bismillah. Qala rahimahullah taala Al-mabda'ul awal Haddu usulul fikhi Usulul fikhi laqabun li'ilmin min ulumi syariah wa fil asl murakkabun idhafiyun min juz'aini awwaluhuma usulun jam'u aslin wasani al-fiqhu wa huwal far'u wal murakkabu la budda fi ma'rifatihi min ma'rifati mufradatihi allati tarakkaba minha fal aslu ma yubna alaihi ghairu wa yusta'malu bi'iddati istilahatin fi kalamil ulama fa yusta'malu bi makna al awal ad-dalili ka qawlihim Al-aslu fil mas'alah al-kitabu was sunnah. Wa huwa al-muradu huna wa huwa al-muradu huna. Fa usulul fikhi adillatuhu fahiya ma yubna 'alaiha al fikhu wa muqabilul asli al-far'u wa huwa ma yubna 'ala ghairi ma yubna 'ala ghairi wa huwa huna al fikhu fa innahu mabniyun 'ala usulihi ay al adillatul ay al adillatil khassati bihi al mutakaffilu al mutakaffili hadzal ilmu bibayaniha asani wal qaidatil kulliyah ka bunyal islam ala khamsati usulin wa qawli wa qawlihim la darara wa la dirar أصل من أصول الشريعة الثالث والرجحان كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز الرابع والصورة المكيس عليها كقولهم الخمر أصل للنبيذ فالنبيذ فرع في مقابلة أصله وهو الخمر الخامس والمستسحب كقولهم الأصل الطهارة لمن كان متطهرا وشك في الحدث نعم بارك الله فيك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita lanjutkan membaca kitab Al-Imla ala Syarh Al-Mahalli lil Warqat halaman 7. Masih tentang wa ilmi usul fiqh, dasar-dasar ilmu usul fiqh. Mulai dari al-mabdaul awal, dasar yang pertama yaitu haddu usul fiqh. Definisi usul fiqh. Apa hakikatnya usul fiqh itu? Kan? dikatakan oleh penulisnya di sini usulul fiqhi laqabun li ilmin min ulumi syariah usul fikih itu adalah suatu lakop suatu lakop apa lakop sebutan gelaran ya untuk suatu ilmu dari ilmu-ilmu syariat jadi ilmu syariat itu banyak ya E, pembagiannya nah, di antara jenis dalam ilmu syariat adalah ilmu usul fiqh. Wa huwa fil asli murakkabun idhafiyyun min Dan dia usul fiqh ini pada asalnya adalah murakkab idafi. Ya. Murakkab yang tersusun dari dua bagian yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih. Awaluhuma usulun. Yang pertama usul, di sini posisi sebagai mudhaf jam'u aslin dia jamak dari asl wasani bagian yang kedua yaitu al fikhi ini mudah ilaih ya wa huwal far'u dan dia adalah cabang maksudnya usul fikih itu asal ya. sedangkan fikih itu apa cabang nanti akan ada penjelasan iya. <clears throat> itu kalau kita lihat dari asal katanya ya wal murakkabu la muda fi ma'rifati min ma'rifati mufradatihi allati tarakkaba minha dan yang namanya murakkab itu harus ya perlu di dalam mengenalnya dari mengenal mufradatnya yang murakab tadi tersusun dari mufradat mufradat itu jadi usul fik terdiri dari dua mufradat usul dan fik maka kalau kita ingin mengenal usul fik harus kita kenal mufradatnya apa itu usul apa itu fik sebagaimana dikatakan tadi usul jamak dari asal nah sekarang apa itu asal fal aslu asal itu dalam bahasa ya artinya mayubna alaihi ghairu sesuatu yang dibangun di atasnya yang lain kayak pondasi ya ketika orang bikin pondasi maka dibangun di atas pondasi itu apa tem tembok ya jelas maka pondasi itu asal Paham? Karena dia dibangun di atas dia tembok. Ada? Tayyib. Kalau pohon itu akarnya. Karena berdiri di atas akar itu apa? Batangnya ya. Nanti ini dalam bahasa. Wa yusta'malu bi'iddati istilahatin fi kalamil ulama. Dan kata asal ini dipakai, yusta'malu dipakai dengan sejumlah istilah dalam kalam ulama Nah, eh, berarti kalau ditanya apa makna asal menurut istilah, jawabnya ada beberapa makna. Jelas di sini dikasih ada lima. Kalau ulama bilang asal itu maknanya satu dari lima ini. Fayustamalu malu makna dalil. Kadang kata asal ini dipakai oleh ulama dengan makna dalil. Kakaulihim seperti perkataan mereka al asli fil mas'alah al-kitab wa sunnah. Asal dalam masalah ini adalah al-kitab wa sunnah. Maksudnya dalilnya. Dalil dalam masalah ini adalah al-kitab wa sunnah. Paham? Wa huwal muradu huna dan makna pertama inilah yang dimaksud di sini. Artinya dari kata usul fikih ini, usul itu maksudnya adalah makna ini. Dalil jamaknya apa? adillah dalil adillah berarti usulul fikhi sama dengan apa adillatu adillatul fikhi jadi usul fikih itu pengertiannya dalam istilah ulama adalah adillatul fikh dalil-dalil fikih fahiya mayuna alihan fikh fikhu maka usul fikih itu adalah sesuatu ya, yang dibangun di atasnya fi, fikih jadi usul fikih kayak pondasi Ya, fikih itu kayak temboknya. Paham? Kamu nggak akan bisa membangun tembok kalau pondasinya belum belum siap ya. Begitu pula kamu tidak akan bisa membangun pengetahuanmu dalam fikih kalau kamu nggak ngerti usulnya, usul fikih. Jelas? Nah, itu gambarannya. Wa muqabilul asl al far. Maka lawan kata dari asl adalah far, cabangnya wahwa mayubna ala ghairi. Nah, definisi far itu menurut bahasa adalah mayubna ala ghairi, sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Kayak tadi tembok ya, tembok dibangun di atas pondak, maka tembok itu far. Pondasi itu asal. Wahwa huna al dan far dalam bahasan kita yang sekarang ini adalah fikih. Jadi fikih itu far, far cabang daripada usul fikih. Usul fikih itu asalnya fa innahu mabniun ala usuli maka fikih itu dibangun di atas usulnya maksudnya usulnya ay adil al adillatil khassati bih dalil-dalil yang khusus berkaitan dengan fi, fikih al mutakaffil hadal ilmu bibayaniha yang ilmu ini ilmu usul fikih yang eh, mengurusi penjelasan tentang dalil-dalil tersebut paham nah ini penggunaan kata asal dengan makna yang utama yaitu ad Yang kedua, wal qaidatil kulliyah. Kadang kata asal dalam kalam ulama itu artinya kaidah. Kaidah umum. Seperti mereka mengatakan, bunyal Islamu ala khamsati usul. Islam itu dibangun di atas lima usul. Maksudnya lima kawaid. Khamsati usul ay khamsati kawaid Baik, lima usum lima kai lima kaidah. Wa qaulihim juga seperti perkataan ulama la darara wa la dirar aslun min usul syariah. La darara wa la dirar itu adalah asal dari usul syariah. Maksudnya kaidah min qawaidis syariah. Jelas? Tayyib. Yang ketiga, kata asal dalam kalam ulama bisa juga bermakna rujhan ya rujukan itu tanya yang kuat ya. yang rajih kaqaulihim seperti perkataan ulama al aslu fil kalam al haqiqatu al aslu fil kalami al haqiqatu asal dalam kalam itu adalah haki hakikat apa maksudnya asal dalam kalam itu adalah hakikat ai ar-rajihu jadi al aslu maksudnya apa ar-rajih yang rajih yang kuat ya dalam kalam itu adalah hakikat. Jadi inda sami di sisi pendengarnya ya. Wal haqiqah adalah hakik, hakikat lal majaz bukan majaz. Sehingga misalkan kalau ada orang mengatakan itu asadan. Saya pernah lihat saya singa. Di telinga pendengar yang kebayang itu apa? Orang atau hewan? hewan ya karena asadun makna hakikatnya adalah hewan buas ya Tapi itu namanya al aslu fil kalam al haqiqah tidak bisa ditakwil kepada makna lain kecuali ada qari qarina jelas kecuali ada qarina misalkan ra'aitu asadan ya kulisan ada ya'kulul khubz. Hmm. Saya pernah lihat singa makan ikan. Hmm. Oh, bebek kuring, ya. Atau <laughs> makan roti tawar hmm. atau roti Maryam gitu. <laughs> Wah ini kayaknya bukan singa hewan ya. <laughs> Jelas. Ini maksudnya menungso ya, yang sifatnya kayak apa? singa. Nah, itu berarti ada korina yang memalingkan dari mana apa? Mana asalnya, makna rajihnya kepada mana lain. Um, Yang uh, dan yang keempat kata asal itu juga dalam kalam ulama dipakai dengan makna wasuratil makisi alaiha surah gambaran al makisi alaiha yang dijadikan dasar dalam kiat kiasan. Ingat dalam kias itu ada tiga atau empat rukunnya ya. Yang pertama adalah asal, yang kedua far, yang ketiga illah, yang keempat hukum. Taib. Uh, asal dalam kias itu namanya asura al makis alaiha. Takaulihi misalkan nanti ketemu lagi ya uh, masalah itu nanti ketemu di belakang. Tenang saja. Ya, lihim seperti perkataan mereka al khamru aslun lin nabi khamr itu adalah asal untuk nabi. Fan nabi, maka nabi itu far far fi muqabalati asli. Ya, yang kebalikan daripada apa? Asalnya lawan kata dari apa? Asalnya wahwa al khamr yaitu khamr sebagai asal tayyib nabi sebagai far far. Jadi hukumnya nabi itu sama dengan apa? Hukumnya khamr Eh, apa hukumnya khamar? Haram diminumnya. Begitu pula nabi. Karena nabi dikias dengan khamar karena ilahnya ada yaitu al-iskar memabuk memabukkan misalnya begitu. Paham? Walaupun dalam zaman sekarang itu sama label halal yang tepat dikasih apa label halal aneh-aneh <laughs> yang tepat. la ilaha illallah tanggung jawabnya besar ya pernah lihat ini cari lebih banyak botol tulisannya nabi itu labelnya halal nabi Arab atau nabi Indonesia Islam ya tulisannya tulisan Indonesia tapi kan itu bahasa Arab iya. ya kayak air perasaan anggur terus difermentasi nah ya? bilangnya Nabi ya. eh nanti dilihat hakikatnya memampukan nggak kalau والله ini itu khamar ada yang kan dia mungkin dia suka membahas-bahas fikih-fikih zaman dulu yang para ulama ikhtilaf ya kemudian ya, dia bermain di sini lah kasihannya nah ada yang mengkhususkan khamr itu untuk yang anggur saja kalau dari beras beras diolah fermentasi gitu ya itu enggak enggak homer itu nabi namanya makanan kita nah nah ini Maksudnya alkoholnya berapa persen gitu saat ya mereka oh nah. La ilaha illallah. Yang kelima, kata asal itu juga dipakai dalam kalam ulama dengan mana wal mustashab. Nah, mustashab Tayyib ini hukum A, hukum asal. Sebelum uh, adanya syariat. Jelas. lihim atau bukan uh, bukan sebelum adanya ya hukum asal sesuai dengan keadaan masing eh, masing-masing orangnya. lihim seperti perkataan ulama al-aslu at-tahar. Hukum asalnya adalah taharah, suci. Maksudnya apa? yaitu liman kana mutatahhiran wa syakka fil hadath. Bagi orang yang sudah bersuci, misalkan dia sudah wudu dia tadi yakin dia sudah wudu kemudian setelah itu dia ragu, ini buang air nggak ya? Ragu dia. Nah bagaimana kalau dia dihadapkan oleh keadaan seperti itu? Maka dia pegangnya apa? Hukum asalnya. Asalnya dia tadi sudah wudu Maka hadas tadi dia ragu sudah hadas atau belum paham maka yang diikuti apa asalnya hmm. yang yakin ya seperti itu tadi sebaliknya kalau orang uh, baru keluar dari toilet hukum asalnya apa berhadas ya kan berhadas setelah itu dia ngobrol atau telepon. Satu dia ragu. Tadi sudah wudhu belum ya? Hubungan asalnya apa? Berhadas. Paham? Yang dia ragu adalah wudhunya ya. Tapi yakin dia baru keluar dari apa? Dari tempat buang hajatnya. Yang dia ragu tadi sudah wudhu belum ya? Maka pegang hukum asalnya, maka dia berwudhu. Jadi itu sesuai keadaan masing-masing orangnya. Namanya mustashab melihat mana yang yakin ya. melihat mana yang yakin Baik, itu pengertian daripada asal